Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum insan ila yaumiddin amma ba'du Kita akan meneruskan kajian kita Kita akan membahas tentang hukum air seni manusia dan bagaimana caranya membersihkan benda yang terkena najis najis besar seperti eh, hadas besar eh, seperti air seni manusia. Ikhwanifiddin, kemarin sudah kita bahas tentang pembagian najis. Ya, najis terbagi tiga. Ada najis yang mughallab, ya, najis yang mughallabah, najis najis yang mughalaz yaitu najis najisnya anjing dan termasuk di dalamnya air seni manu, manusia. Kemudian najis mukhaffaf ini ada dua macam, dua bentuk air seni anak laki-laki atau bayi laki-laki yang belum makan makanan dan apa yang kedua madi ya madi Kemudian yang ketiga adalah najis eh, apa namanya? Uh, eh, mutawassithah. Ya contohnya seperti najisnya babi dan eh, seluruh jenis-jenis najis lainnya selain kedua perkara tadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang najisnya uh, air seni manusia dan bagaimana cara mensucikan tempat yang terkena air seni. Baik, Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu silahkan dibaca. Thank <clears throat> you. hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat Nabi yang ma'ruf ya. Dia adalah Anas bin Malik bin Nabar bin Dandam bin Zaid bin Haram Al-Ansari Al-Khadraji. Pelayan Rasulullah, khadimu Rasulillah. Ia melayani Rasulullah menjadi pelayan selama 10 tahun. Ia terus serta dalam perang Badar padahal belum lagi balik. Dan dia termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Ya termasuk salah seorang sahabat muktirun fil hadis yang banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan baginya. Jadi Rasulullah mendoakan sahabat-sahabat itu dengan doa-doa yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada Abu Hurairah didoakan apa kemarin? Abu Hurairah didoakan ya yaitu dia tidak akan lupa hadis yang dibacakan oleh Rasulullah kepadanya. Maka jadilah Abu Hurairah perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kemarin siapa yang didoakan Nabi? Hah? Abu Abu Qatadah. Apa doanya kepada Abu Qatadah? Apa doa Nabi kepada Abu Qatadah? Yaitu diberkahi pada rambut dan kulitnya. Maka Abu Qatadah adalah orang yang walaupun sudah lanjut usia, berapa usia beliau? Wafat dalam usia 72 tahun. Nah, dalam usia 72 tahun kulitnya enggak keriput, kemudian rambutnya tidak ubanan. Nah, ini Anas bin Malik juga didoakan oleh Nabi. Apa doa Nabi kepada Anas bin Malik? Nabi SAW mendoakannya agar banyak harta dan anak serta masuk surga. Ini doa Nabi untuk Anas bin Malik. Yaitu beliau mendoanya agar banyak harta dan anak serta masuk surga. Maka Ikhwanifiddin ketika Anas bin Malik wafat dalam usia 93 tahun ada yang mengatakan 99 tahun ya 99 tahun ia meninggalkan lebih kurang dari 100 anak dan cucu. 100 anak dan cucu. Digabung 200. Ya kan? 100 anaknya dan cucunya. Ya, ini jumlah yang banyak sekali. Ya demikian. Ini berkat dari apa? Berkat dari doa Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Tapi kalau dicatat dalam Guinness Book of Record, orang yang paling banyak anaknya adalah Anak bin bin Malik. Ya, bagaimana itu? Bisa sampai serat sananya dan cucunya. Ini adalah berkat dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ia adalah seorang sahabat yang fakih dan salah satu rujukan juga di dalam fikih. Ya, banyak sahabat-sahabat Nabi yang bertanya kepada beliau tentang masalah-masalah apa? Fikih. Maka dari itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mengangkatnya sebagai gubernur Bahrain. Ya, mengangkat Anas bin Malik sebagai gubernur di Bahrain. Ia pernah menjabat gubernur di Bahrain. Kemudian ia menetap di Basrah hingga wafat pada tahun 93 Hijriah dalam usia ada yang mengatakan 90, 91, 93 dan 99 tahun. Nah itulah sekilas tentang Anas bin Malik yang meriwayatkan kepada kita hadis Nabi ini ya yang mengatakan ja Arabiyun datang seorang Arabi Arabi ya Arabi adalah al masjid di sini maksudnya adalah masjid Nabi ya ja Arabiyun fi taifatil masjid fabala fi taif masjid al masjid di sini adalah masjid Nabawi Arabi ini adalah Arab Badui nisbat kepada Arab yaitu apa namanya orang-orang yang tinggal di Badiah di Bawadi, yaitu di pinggiran-pinggiran kota. Ya penduduk-penduduk di pinggiran-pinggiran kota dinamakan Badui, ya orang-orang Badui. Nah demikian. Ya. E, nah kemudian dijadikan lagi sebagai suatu sebutan Arabi, Arab, ya orang-orang Arab. Baik. Jadi mereka adalah Arab-Arab Badui yang tinggal di pinggiran kota. Fabala fi ta'ifatil masjid lalu dia buang air yaitu bala buang air kecil ya bala eh buang air kecil fi taifatil masjid di salah satu sudut masjid taifah maksudnya adalah kitah, ai nahiyatil masjid nahiyatul masjid di salah satu sudut masjid di salah satu sudut masjid ya masjid punya sudut ada empat sudut masjid ya biasanya ya ada empat sudut masjid nah dia ini buang air kecil di salah satu sudut masjid. Nah seperti di sini ada empat sudut masjid, situ, situ, situ dan situ. Nah kemungkinan ini ya kemungkinan besar ini adalah di sudut belakang sana atau sana. Nah demikian ya karena kalau di sudut bagian depan ini kemungkinan kecil ya dia pasti mengambil sudut yang sepi kan gitu ya biasanya biasanya sudut-sudut yang sepi adalah sudut-sudut di bagian di bagian belakang. Ima di situ atau di sana. Nah demikian. Baik. Fazajarahun nas. Maka orang-orang pun menghardiknya dengan kasar. Zajar adalah menghardik, menegur dengan kasar. Dinamakan zajar. Ya, teguran yang berisi larangan disebut zajar. Teguran yang berisi larangan disebut zajar. Ya, baik. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Ya. Melarang mereka. Ya, mereka siapa di sini? Yaitu para sahabat. Apa yang hendak dilarang di sini yaitu perbuatan mereka ingin memukulinya. Ya. Bukan menegurnya, tapi ingin memukulinya. Karena di dalam riwayat lain, ya, mereka ingin me memukuli laki-laki ini, ya ingin memukuli laki-laki ini. paham fahamu ayat ribuhu. Dan mereka disebutkan fahamu ayat ribuhu. Mereka ingin meng, apa namanya ya, menghabisilah artinya atau memukuli orang ini. Ya karena perbuatannya yaitu sudut di, eh, di dalam masjid apa kencing di dalam masjid ya kencing di dalam masjid buang air kecil di dalam masjid maka mereka hampir saja memukulinya maka Nabi melarangnya. Nabi melarang mereka. Panahum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Ya, dalam riwayat lain disebutkan lafalnya yaitu Nabi mengatakan la tadribu. Janganlah kalian pukuli dia. Dalam riwayat lain dengan lafal la tazrimu. Ya, la tazrimu dari zarama yadrimu. Artinya adalah jangan putus buang airnya. Anak karena dia waktu itu sedang buang air ya para sahabat ingin memukulinya pada saat dia buang buang air maka Nabi mengatakan la tadribu la tadrimu. nah ada kemungkinan dua lafal ini diucapkan Nabi yang pertama beliau mengatakan la tadribu jangan pukuli dia kemudian Nabi mengatakan la tadrimu, jangan putus buang airnya ya jangan putus buang airnya karena kalau ya dipukuli dia maka akan terputus buang airnya Ya, kalau diusir dia maka akan terputus buang airnya. Nah, memutus buang air ya ketika dia sedang melakukannya ini akan menyebabkan mudarat. Baik mudarat bagi dia ya, maupun bagi orang-orang yang di sekitar dan benda-benda yang ada di sekitar karena akan terpecik air seninya. Ya, dan dia juga akan mudarat ya karena memutus kencing atau memutus buang air tiba-tiba ini tidak bagus untuk kesehatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tazrimu, jangan putus buang airnya, ya, jangan terus buang airnya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dua masalah, masalah keselamatan dia, ya keselamatan orang ini. Ya kalau diputus air seninya dia lagi lagi enak-enaknya buang air kecil, kalau diputus itu kan membahayakan, kan begitu ya. Nah kemudian kalau kalau dia dipukuli dalam kondisi demikian juga akan berantakan. Ya sementara kerugiannya di sini adalah masjid kotor. Nah, masjid kotor bisa dibersihkan. Tapi orang ini bawa belur atau bahkan mungkin apa namanya uh, eh, uh, eh, mutorot ya menimpa dirinya ini ini nggak ini masalahnya besar. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk memukuli orang ini dengan mengatakan la tazri mu wala tadribu jangan dipukuli dan jangan di putus buang air kecilnya. Nah demikian yang kecil. Azani Allah wa demikian. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau qada bawalahu, ya setelah ia selesai buang hajatnya yaitu menyelesaikan buang air kecilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amaran Nabi bin mimma danub ya dengan fathul dal dengan memfatahkan huruf dal danub bukan dunuk beda ya Danuk dengan dunuk berbeda Danuk artinya ember ya timba itu danuk. kalau dunuk dosa kan begitu ya nah bacaan yang benar adalah danuk, bukan dunuk ya Di bin mimma ad danuk adalah ad-dalwu al malana ma'an ya dikatakan danuk. Apa bedanya Danub dengan Dunub? Ah, Danub dengan danun, danun timba, Danub juga timba. Ya, Danub adalah timba yang sudah terisi air dikatakan Danub. Apa? Danub adalah timba yang sudah terisi dengan air. Seperti perbedaan kaksun dengan kub. Kaksun dengan kub. Ya. Yang satu terisi air, yang satu tidak terisi air. Nah, demikian juga di sini. Danub dengan Dalwun. Danub yang terisi air, kalau dia kosong dikatakan Dunub. Nah demikian. Ah, afwan, Dalwun. Nah, la ma'zanu Danuban illa idza kana fiha Nah, tidak disebut Danub ya apabila dia tidak berisi air. Nah, artinya apa baru disebut Danub jika dia terisi air. Nah, demikian. bau lahu artinya apa? Dia menyelesaikan buang air kecilnya yaitu selesai dia dari buang air kecilnya fa alaihi kemudian disiramkan ya dituangkan atau disiramkan ke atasnya yaitu pada e, air seninya ya bukan pada orangnya fa alaihi hak di sini kembali kepada apa baulahu bukan kepada orangnya ya fa disiramkan alaihi atasnya siapa atasnya di sini Orang yang disiram pakai ember, pakai air? Tidak, tapi apa? Air seninya. Ya, tidak mungkin dia disiram air. Karena Nabi juga melarang dia untuk dipukuli kan begitu. Nabi melarang mereka untuk memukulinya. Bagaimana mungkin Nabi mengizinkan mereka untuk menyiramnya dengan dengan air? Maka disiramlah yaitu kencingnya atau air seninya. Nah demikian Ibn Fiddin. Azan ya Allah Jadi hadis ini menjelaskan ya, Ibn Fiddin ya menerangkan najisnya air seni Bani Adam. Najisnya air seni Bani Adam. Jadi air seni manusia itu najis. Air seni manusia itu najis. Maka dari itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan buang air kecil. Bisa janganlah buang air kecil di tempat apa manusia berteduh. Jangan buang air, air kecil di tengah jalan. Jangan buang air kecil di tempat-tempat ya umum di mana di situ manusia ber, berkumpul. Maka ini satu perkara yang sudah disepakati oleh semua manusia. Jadi buang air kecil itu jangan sembarangan, ya. Jadi di tempat-tempat menjauh dari pandangan manu, manusia, ya. Dan apa membersihkan diri dari air air seni, ya karena ia tergolong najis yang mughalabah, najis yang berat yang harus dibersihkan dengan air dan ada ancaman terhadap orang-orang yang tidak membersihkan diri dari air seninya. Nah, demikian yang kecil. Baik. Jadi hadis ini menerangkan air eh, najisnya air seni Bani Adam. Nah, kesimpulan ini diambil dari eh, perintah Nabi ya, perintah Nabi kepada para sahabat agar menyiramnya dengan air Nah dari situ ulama membuat suatu kesepakatan bahwa apabila uh, tanah ataupun satu benda ternajisi dengan sesuatu yang najis, ya seperti air seni, ya maka cara menyucikannya adalah menyiramnya dengan air. Kecuali ada cara-cara khusus yang diperintahkan oleh syariat seperti yang berkaitan dengan apa? Dengan bejana yang dijilat atau air uh, anjing minum padanya. Nah ini ada cara khusus yaitu dengan disama dicuci tujuh kali ya pertama kali dengan tanah kemudian selebihnya dengan dengan air. Baik, ini ada cara khusus, kaitian khusus. Adapun jika tidak ada, maka kembali kepada asal dari pencucian najis yaitu dicuci atau disiram dengan air. Jadi air adalah ya bahan utama, ya perkara utama untuk membersihkan najis. Ya, bahan utama untuk membersihkan najis adalah air. Jika ditemukan air, maka harus dibersihkan dengan air. Nah, demikian kondisi kecil. Seperti halnya benda-benda lain yang terkena najis, dia dicuci dan dibersihkan dengan air. Tanpa ada perbedaan apakah permukaan tanah itu keras atau lembek. Ya, misalnya ya eh, kita katakan di pasir ya dan zahirnya eh, kita katakan Eh, lantai masjid Nabi dulu adalah pasir ya pasir. Nah demi walaupun lembek ya pasir itu dan uh, apa namanya uh, Arab Badui itu penting di situ, tapi Nabi tetap menyuruh menyuruh mereka itu menyuruh para sahabat untuk menyiram membersihkannya dengan dengan air ya membersihkannya dengan air. Baik. Baik. Jadi tanpa ada perbedaan apakah dia permukaannya lembek, tanah yang lembek ataupun tanah yang keras. Itu yang pertama, ya tentang najisnya air ini dan harus dicuci dengan apa? Dengan eh, apa namanya dengan air. Kemudian hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang perintah dan kewajiban untuk ihtiramul masajid wa tatheeruha wa ib'aduha minal aqdari wal anjaz keharusan kewajiban untuk menghormati masjid. Ya, nah ini kaum muslimin harus punya kesadaran yaitu masjid-masjid mereka harus bersih. Tidak ada istilahnya masjid kumuh. Ya. Masjid memang tidak perlu mewah, tapi yang perlu adalah bersih dan tertib, tentram dalamnya, ya, tenang. Ya, kondusif untuk ibadah. Tidak harus mewah, tapi harus bersih Ya, sebagai masjid kita lihat ada yang sangat kumuh di dalamnya, ya, kotor, dinding-dindingnya juga apa namanya eh, tercoret-coret kan begitu ya, atau eh, berserakan lah kita katakan, banyak kotoran yang ada di dalamnya, yang macam tempat sampah kan begitu. Nah ini hendaknya dijauhkan dari masjid-masjid kaum muslimin ya kaum muslimin harus menghormati masjid wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub Ada menghormati masjid itu termasuk ya, salah satu ketak, e, tanda ketakwaan ya tanda ketakwaan adalah seorang mukmin ya senantiasa menjaga kebersihan di dalam masjidnya nah demikian konsekuensi. ya menjaga kebersihan dan salah satu konsekuensi ya orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah yaitu di antaranya adalah rajulun atau syabun wa qalbuhu muta'alliqun bil masjid hatinya senantiasa terkait dengan masjid ya salah satu artinya adalah ya dia selalu memperhatikan masjid kebersihannya tentramannya ketenangannya dan seterusnya jadi dijaga itu kebersihan masjid menjauhkannya dari akbar dan anjal, yaitu dari najis-najis dan kotoran ya dari najis-najis dan kotoran. Kotoran apapun, baik itu najis besar atau najis yang mughallaza maupun najis yang mukhaffafa atau najis yang mutawas, simbol Semuanya harus dijauhkan dari masjid. Bukan hanya najis yang berat saja, tapi juga najis-najis yang ringan. Baik, konfidin. Ya seperti kotoran-kotoran sampah-sampah ini harus dibersihkan. Kalau kita melihat maka ini harus ada orang yang perhatian untuk membersihkannya. Nabi pernah melihat ada bekas ludah dan dahak pada dinding masjid sebelah Ka'bah, eh, sebelah kiblat. Kemudian Nabi menyuruh mereka untuk membersihkannya dan membubuhi minyak wangi pada pada bekasnya, ya supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Jadi dibersihkan dan salah satu kafarah meludah di dalam masjid adalah dengan membersihkannya, membersihkannya itu kafarahnya dia harus membersihkan. Baik. Jadi masjid harus dipelihara dari kotoran-kotoran, ya. Masjid kaum muslimin harus bersih. Ya, termasuk kotoran adalah debu yang apa namanya menempel. Ada sebagian masjid yang debunya sampai satu sentimeter, Ya, saking tebalnya, nggak pernah disapu, nggak pernah dipelihara kebersihannya. Nah ini juga ekonomi sangat mengganggu, termasuk azab, termasuk gangguan. Kenapa kita katakan termasuk gangguan? Ya karena debu-debu ini juga bisa menyebabkan orang-orang yang sholat itu TBC. Ya mereka sujud, sujud menghirup debu itu. Kemudian mereka jadi TBC gara-gara apa? Sholat di masjid itu yang kotor itu. Maka ini dibersihkan harus ada yang menyapu masjid. Dulu di zaman Nabi ada seorang wanita yang tugasnya itu menyapu masjid. Nah ketika ia meninggal dunia, mereka menguburkannya sementara Rasulullah tidak tahu. Rasulullah tidak tahu bahkan padahal Rasulullah di di, di, di Madinah dan yang meninggal adalah wanita yang sering menyapu masjid ini tapi Nabi tidak tahu ya kematiannya dan mereka sudah menguburkannya mereka sudah menguburkannya kemudian Nabi bertanya tentang wanita itu mereka mengatakan dia sudah meninggal wa Rasulullah dia sudah meninggal dan sudah dikuburkan ya jadi ini juga satu faedah ya kalau dia meninggal tidak artinya harus di apa namanya semua orang harus tahu mereka segera menyegerakan untuk apa menguburkannya tanpa memberitahunya kepada Rasulullah Rasulullah SAW tidak diberitahu bahkan ya dan Nabi bertanya ya kemana itu wanita yang biasa menyapu masjid mereka mengatakan bahwa dia sudah meninggal ya Rasulullah maka Nabi ya e, berkata kepada mereka mengapa kalian tidak memberitahunya kepadaku Nah, lalu Nabi eh, apa namanya eh, minta kepada mereka supaya ditunjukkan di mana makamnya, kemudian Nabi mendatangi dan sholat di situ, ya sholat jenazah. Nah demikian. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwa ya di zaman Nabi di masjid Nabi dulu ada orang yang bertugas untuk menyapu masjid, ya menyapu masjid, membersihkan masjid. Jadi masjid kaum muslimin harus bersih dari kotoran, harus bersih, ya harus bersih. Jangan ada sampah-sampah yang bergeletakan kan begitu ya. ya Bahkan kadang-kadang apa berserakan benda-benda yang enggak karuan. Nah kita harus merapikan masjid. Masjid harus dibuat senyaman mungkin untuk ibadah. Ya, nyaman mungkin untuk ibadah. Satu hal yang kita kadang kita katakan miris juga, kita lihat sebagian masjid-masjid yang dikelola oleh ikhwan-ikhwan salafi. Karena pergi sering ke beberapa daerah, khususnya datang ke masjid-masjid yang dikelola oleh ikhwan salaf katanya. Tapi kita lihat kondisi masjidnya sangat memprihatinkan. Berantakan pun oh, ya. Sobekan kertas di sana sini, kemudian kotoran kan begitu ya. Debu yang tebal, kemudian macam-macam. Tidak nyaman sekali. Ya, sementara kalau kita lihat orang-orang umum mengelola masjid bersih, rapi kan gitu ya, disapu setiap hari bahkan setiap minggu dan lain sebagainya. Itu apa namanya kalau mereka pakai ambal itu itu di di apa namanya? di kuliner kan begitu ya. Nah begitu datang ke masjid-masjid yang dikelola oleh Ikhwan Ikhwan salah sampai letak itu apa namanya ambal itu nggak pernah dibersihkan kan begitu ya. Nah ini Ikhwan Ikhwan harus jadi perhatian bagi kita bahwa yang seharusnya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang awam itu. Yang salah adalah yang dilakukan oleh orang-orang salafi itu yang tidak memperhatikan masjid mereka. Ini teguran Ikhwan Ikhwan, peringatan juga. Saya kadang-kadang pergi ke daerah ke beberapa tempat dan kebetulan mengunjungi masjid-masjid mereka, saya katakan ini keliru kayak gini. Ya, kotoran di mana-mana, dinding yang bercorak coret tak karuan kan begitu ya. Dan kadang-kadang corak-corak itu di bagian sebelah apa namanya? sebelah kiblat masjid. Ya. Dan tidak terperhatikan, nggak ada orang yang memperhatikan dan memperingatkan. Ya. Begitu banyak orang eh, yang, keluar masuk masjid dan melihat hal itu tidak ada yang peringatkan. Saya tanyakan kepada mereka, adakah orang yang memberitahu tentang hal ini? Mereka mengatakan tidak ada. Ya kita, saya katakan ini tidak benar. Ya, coret-coret di mana-mana memang ya, datang anak-anak kecil kan begitu ya, anak-anak ikhwan coret-coret coret-coret di dinding masjid. Nah itu oleh bapaknya didiamkan saja. Nah ini salah ikhwan Allah Anak-anak ya kadang-kadang perbuatannya salah tapi dia tidak bisa disalahkan anak-anak melakukan kesalahan perbuatannya salah dia harus tegur tapi dia tidak bisa disalahkan kenapa karena dia anak-anak dia nggak ngerti ya jadi orang tuanya lah yang harus bertanggung jawab untuk membersihkan hal itu demikian juga kotoran-kotoran sampah-sampah benda-benda yang berserakan di sana sini. Nah ini sangat mengganggu ikonifidin. Azan ya Allah wa jami'an. Jadi hendaklah diperhatikan ya kebersihan dan kenyamanan masjid. Nah di sini coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau memperhatikan kebersihan masjid. Ada orang buang air kecil di dalam masjid Nabi. Ini perbuatan yang salah. Ya, orang-orang ingin memukulinya. Para sahabat punya ghirah terhadap masjid. Mereka sangat menghormatinya. Dahulu pada pada pada pada zaman Ibnu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu masjid-masjid ditutup pada jam, pada jam-jam di luar jam sholat supaya apa supaya tidak kotor dan tidak ada binatang yang masuk ke dalamnya dan membuang kotoran di dalamnya itu dijaga ya demikian di masjid Nabawi sendiri antum bisa datang di pergi haji itu dibersihkan setiap apa namanya setiap waktu Nah, begitulah seharusnya masjid-masjid kaum kaum muslimin harus dijaga kebersihannya. Al Imam Bukhari membuat satu bab di dalam Kitabul masjid yaitu bab ya apa namanya kewajiban untuk membersihkan masjid. Ya, kewajiban untuk membersihkan masjid. Jadi masjid itu harus bersih. Nah, itu intinya ya konflik. Harus dihormati dia. Ya harus dihormati, dijaga ketenangannya. Ya, dan tidak membuang kotoran di dalamnya. Ya, tidak membuang kotoran di di dalamnya. Baik. Dan di dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi berkata kepadanya kepada orang ini, kepada laki-laki ini, kepada Arab Badui ini, Nabi mengatakan, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar, wa inna ma hiya li dzikrillah wa qiraatil Qur'an." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh untuk dijadikan buang tempat buang air kecil dan tempat buang kotoran seperti ini kata Nabi kepadanya. Wa inna ma hiya dzikrillah wa qiraatil Qur'an. Namun masjid itu adalah tempat zikrullah dan tempat membaca al Al-Quran. Jadi demikianlah Rasulullah Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada laki-laki tersebut kepada kecil. Azannya Allah wa Baik, coba lihat bagaimana seandainya Nabi membiarkan sahabat memukulinya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan sahabat memukuli laki-laki ini? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air seninya akan akan apa? Akan terpencar ke tanah kemari dan akan terjadi kegaduhan di dalam di dalam masjid dan sulit untuk apa? Untuk mengetahui di mana di mana saja air seninya akan akan terpercik ke sana kemari. Jadi lebih bagus di, dibiarkan dulu. Ya, jadi ada tempat uh, yang uh, diketahui di situ dia buang air kecil dan itu bisa di dibersihkan, lebih mudah membersihkannya. Nah, oleh karena itu ada kaidah idza tazahamal mafatid yurtakabu akhaffahu akhaffahu eh, akhaffahu jika ada mafsadat-mafsadat mafsadat, yang banyak, ya maka dipilihlah mafsadat yang paling yang paling ringan. Dipilih mafsadat yang paling ringan, yaitu membiarkannya membiarkannya buang air kecil sampai selesai. Ini mafsadat sebenarnya. Tapi ini lebih ringan daripada apa? Daripada mafsadat yang yang lain yaitu air seninya terpencar ke sana kemari. Nah ini mafsadat lebih besar lagi. Maka dikatakan idza tazahamal mafasid yurtakabu ayah akhafahuma maka yang yang dipilih adalah yang paling yang paling ringan daripada keduanya. Nah demikian Ibn Fitir. Azan ya Allah wa Ya, faqad tarakahu sallallahu alaihi wasallam hatta akmala baulahu. Rasulullah membiarkan Arab Badui ini kencing sampai selesai kencingnya. Nah, ini pemandangan Ibn Fitin mungkin bagi sebagian orang wah susah untuk menahan kan gitu ya, menahan emosi. Nah kalau ada orang kencing di situ, ya lalu ya dia asik buang kencingnya kan gitu ya, menikmati buang kencingnya, dibiarkan sampai selesai. Bagaimana? Oleh karena itu wajar kalau para sahabat naik emosinya dan ingin memukulinya, karena adalah penghinaan, penghinaan terhadap masjid. Tapi Nabi tetap kepada ya kita katakan ee, eh, kaedah yaitu ya dipilih mana yang lebih ringan. Nah juga ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang ini nggak tahu namanya juga Arab Arab Badui. Kalaulah orang terpelajar melakukan hal itu mungkin akan lain tegurannya. Tapi karena dia orang Arab Badui yang tidak mengerti datang dari luar kota, ya datang dari apa namanya dari pedesaan, ya, dari pedalaman, dia nggak mengerti untuk apa masjid itu dibangun, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uzur, memakluminya. Nah demikian kalau gitu. Ya, ajli ma yatarattabu minal adrar ala qat'i baulihi Ya karena akan ada mudarat jika dia diputus dari buang airnya. Yaitu talwizihi badanahu wa thiyabahu intisari baulahu fi mawadi'in ukhra min al-masjid. Karena akan mengotori dirinya, kemudian akan mengotori pakaiannya, pakaian orang itu, kemudian akan tercerai-berai ya, airnya di banyak tempat di dalam masjid. Ya, dan banyak lagi uh, doror-doror yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih doror yang paling ringan yaitu membiarkannya kencing sampai selesai. Nah, setelah itu barulah di apa namanya diamankan kencingnya kan gitu ya ya di apa namanya dibersihkan kencingnya disiram air dan dibersihkanlah kencingnya ikon wa baik itu hadis yang yang pertama ini dalam uh, bab ini ya dalam hal ini yaitu tentang uh, najisnya ya air seni manusia. Adapun hadis lain yang menyebutkan tentang besarnya kenajisan air seni ini, ya tentunya antum sudah tahu yaitu hadis dua orang yang disiksa di dalam di dalam kubur. Nah, Nabi menjelaskan adapun salah satu dari keduanya ia layat tanzihu min baulihi. Dia tidak membersihkan dirinya dari air seni. Ya, dia tidak membersihkan dirinya dari air seni. Nah, demikian oleh karena itu air seni digolongkan sebagai najis besar, najis berat. Baik. Nah, sekarang kita akan melangkah pada bab yang berikutnya yaitu dua jenis bangkai dan darah yang halal. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baru. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلت لنا ميتتان ودمان وأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبيد والتحال أخرجه أحمد وابن ماجه وبه ضعف Wafihi dan sahihnya adalah hadis ini sahih. Yang dan yang benar adalah hadis ini sahih tentang e, dua jenis bangkai dan darah yang halal. Ya. Hadis ini sahih mokub dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Adapun marfu'nya dikatakan sahih Karena ada beberapa perawi yang didoifkan oleh para ulama seperti Ibnu Ma'in mendoifkan seorang perawi yang bernama Rahman dan saudaranya ya Zaid bin Aslam. Ini meriwayatkan dari ayah mereka yaitu Aslam dari Ibnu Umar. Akan tetapi eh, riwayat mauqufnya ini disahihkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Abu Zur'ah dan Abu Hatim mengatakan ya innahu mauquf. Bahwasanya hadis ini sahihnya mauquf. Ya, Nah demikian pula ad Al-Hakim, al bayhaki dan Ibnu Qayyim mengatakan hadis ini sahihnya maukuf Tapi marfu'nya baik. Baik. Anggaplah kita ambil yang sahih itu hadis maukufnya dari perkataan Ibnu Ibnu Umar. Nah, perkataan Ibnu Umar, "Uhillat lana maitatani wa damani." Uhillat lana. Ini memiliki hukum marfu. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia fi hukmil marfu hukumnya hukum marfu. Jadi ini tergolong ya, hadis apa? Mauqufun lafzan marfuun hukman. Mauquf lafalnya tapi marfu hukumnya. Ya karena perkataan sahabat uhillana kaza, hurrima alaina kaza. Sama seperti misalnya umirna kada, wa nuhina an kada, umirna bi kaza wa nuhina an kada. Kami diperintah, kami dilarang, dihalalkan bagi kami, diharamkan bagi kami, maka siapa yang menghalalkan dan mengharamkan? Ia dimaksud oleh sahabat di sini. Siapa yang memerintah dan melarang? Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak mungkin sahabat di antara sahabat saling memerintah dan saling menghalalkan satu sama lainnya tentang perkara-perkara agama. Dan hal ini juga termasuk perkara yang tidak mungkin dikatakan oleh seorang perawi atau seorang sahabat dari logikanya ya menghalalkan dan mengharam mengharamkan oleh karena itu dikatakan bahwa hukumnya marfu walaupun ini adalah hadis mauquf ya jadi perkataan Ibnu Hajar wa fihi pun ini mengisyaratkan tentang Ivan riwayat mau marfu'nya ya sementara hadis yang ditentukan di sini marfu ya Qala Rasulullah namun para ulama mengatakan yang benar adalah hadis ini apa mauquf lafalnya, tapi marfu hukumnya. Marfu hukumnya maksudnya adalah hukumnya ini ini hukum yang diambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin Ibnu Omar ber, apa namanya menetapkan hukum ini berdasarkan logikanya, ya. Dan tidak mungkin dia menukil dari orang-orang di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mengambilnya dari tabiin itu tidak mungkin. Baik. Nah, Nabi eh, dikatakan dalam riwayat ini ya telah dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Ada dua jenis bangkai dan dua macam darah yang dihalalkan. Adapun dua jenis bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Dan dua jenis darah adalah hati dan limpa. Hati dan limpa. Baik. Al-Maitatan. Ibnu Umar ini sudah kita jelaskan biografinya ya pada apa namanya pada hadis yang lalu. Jadi kita tidak ulang. Al-maitatan artinya dua jenis bangkai. Bentuk tunggalnya adalah maita. Artinya bangkai. Maitatan dua dua bangkai. Al-hud adalah ikan. Ada yang mengatakan ikan besar. Ikan besar dikatakan hud. Tapi di sini maksudnya adalah seluruh ikan. Seluruh ikan Ikan mana saja Ustaz? Ikan danau, ada ikan danau, ikan tambak, ikan sungai, ikan laut. Ikan mana ini? Semua ikan. Baik ikan danau maupun ikan sungai, baik ikan sungai maupun ikan laut atau ikan tambak, atau ikan sumur, kan begitu ya? Nah, demikian. Semua bangkainya halal. Ya, semua bangkai ikan ini halal. Ya, ikan apapun dia. Ikan sungai, ikan gurami, atau ikan gembung, ikan kakap, ataupun ikan teri besar maupun kecil. Karena kalau ikan harus disembelih, susahnya makan ikan teri itu. ya Pak Andi ya, susahnya nyembelih ikan teri, banyak sekali dia. Apalagi teri Medan, halus-halus. Baik. Jadi demi kemudahan, oh, bukan demi kemudahan, tapi demikianlah hukum syariat bahwasanya ikan bangkainya halal Ya, demikian juga belalang. Ya, dihalalkan bangkai belalang dan konsekuensi hukumnya adalah belalang halal di, dimakan. Ya, belalang halal dimakan. Bangkainya halal dimakan. Belalang apa di sini? Mau belalang kadung, mau belalang tokek kan gitu ya. Ada belalang tokek. Ada saya jenisnya. Ya, ada belalang belalang hijau maupun belalang coklat kan begitu ya. Ada belalang merah, ada warna pelangi, itu halal. Ya, selama namanya belalang dia halal di dimakan, boleh dimakan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa protein yang terkandung pada belalang itu sangat tinggi, bagus untuk otak. Maka berilah anak-anak Anda belalang. Ini promosi. Bisa jualan belalang semua. Ya betul ini. Anda bisa baca di internet ya tentang apa khasiat belalang ya belalang. Nah, saya kan orang-orang di Jawa itu doyan belalang juga dia cari-cari di apa namanya di sawah kan terus di sapi sama mereka dibakar dimakan emang enak katanya saya sendiri belum pernah makan ya tapi katanya enak kalau menurut menurut ilmu pengetahuannya kadar gizi dan protein yang terkandung di dalam belalang itu tinggi Ikhwan Fidin Azan ya Allah wa kalau ikan kita sudah tidak perlu bicara lagi ya ikan dengan berbagai macam jenisnya sangat bermanfaat, berprotein, bergizi bagi bagi manusia, bahkan bisa meningkatkan kecerdasan. Baik. jadi ikan dan belalang. Dan dua jenis darah yang dihalalkan adalah hati dan dan limpa, hati dan limpa. Baik. Ekonifidin, hadis ini mengecualikan dua jenis bangkai dan dua jenis darah dari bangkai dan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Hurrimat alaikumul maitatu waddam." Kan begitu ya? Surah apa? Al-Maidah ayat 3. Allah mengatakan hurrimat alaikumu al-maitatu waddam." Diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah. Bangkai dan darah. Apakah semua bangkai dan semua darah? Tidak, dikecualikan darinya dua hal. Artinya apa? dikecualikan darinya dua hal, dua bangkai dan dua darah. Apa itu? Bangkai belalang dan bangkai ikan serta darah, itu darah hati dan limpa. Nah, itu dihalalkan bagi kita. Nah, konsekuensinya adalah kalau kita katakan dihalalkan berarti dia suci. Apa? Berarti dia suci. Bangkai ikan suci, bangkai darah, bangkai darah, bangkai belalang suci, Demikian juga hati uh, hati suci, limpa suci. Nah, demikian ikan suci. Baik. Yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang serta dua jenis darah yaitu hati dan limpa. Nah, itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Uh, para ulama berusaha untuk menjelaskan alasan apa? Alasan. Alasan dihalalkannya bangkai ikan. Ya, kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan, ya, ada perbedaan antara bangkai ikan dan bangkai e, ayam. Bangkai ikan dan bangkai ayam. Pernah lihat bedanya? Siapa di sini jurusan biologi? Siapa jurusan biologi? Gak ada. Dokter siapa di sini dokter? Dokter. <laughs> Pak dokter, mana Pak dokter? Atau yang di kuliah di kedokteran? Nggak ada. Bisa. Beda antara bangkai ikan dan bangkai bangkai ayam. Beda ya. Di mana letak bedanya? Pernah lihat? Siapa punya pedagang ayam? belum pedagang <laughs> ikan. ayam bangkai pernah lihat ayam bangkai? Ah, iya. Ayam bangkai Ikan bangkai banyak di pasar. Ayam bangkai juga banyak. Nah, ada di sana ikhwan hikmah. Mengapa eh, oh, asyariat ya, hikmah ini ya bukan alasan hukum, bukan ilat, tapi saya katakan apa hikmah. Hikmah dihalalkannya bangkai ikan dan diharamkannya bangkai selain ikan seperti misalnya ayam, kambing dan seterusnya. Yaitu Mengapa? Kalau ada mengapa bangsa ikan halal dan tidak perlu disembelih, sementara kambing, rusa, kelinci harus disembelih? Nah ini perlu diketahui oleh bahwa seluruh hewan hidup, seluruh makhluk hidup, termasuk hewan, itu hidup dengan kandungan O2 yang ada di udara. Kandungan O2. Apa? oksigen. Dan ketika bernafas akan keluar CO2, begitu ya? Betul ya? Ketika dia bernafas, yang keluar apa? O2 atau CO2? CO2. Apabila ia mati tercekik, apabila ekor hewan, ekor binatang mati tercekik atau mati secara wajar, ya tanpa secara tidak wajar, yaitu tanpa disembelih, ya hewan itu mati secara tidak wajar tersekik misalnya ya terhimpit ya, terlanggar dilanggar oleh sepeda motor mati dia itu mati secara tidak wajar tanpa disembelih darah akan tertahan di dalamnya darah akan tertahan di dalam, di dalam tubuhnya yang ini tidak disembelih ya maka darah akan tertahan di dalam tubuhnya Nah, sebagian darah akan teracuni dengan CO2. Sebagian darah akan teracuni oleh CO2. Dan proses penyembelihan akan membebaskan daging dari racun yang terkandung dalam darah ini. Nah, kalau disembelih, ini apa namanya pengaruh ya dari CO2 ini akan hilang, ya, akan terbebaskan dari daging itu, dari racun yang terkandung dalam darah tersebut. Adapun ikan, nah ini hewan ya, hewan darat maksudnya. Hewan darat. Itu hidup dengan O2 kan begitu ya. Dia menghirup O2 dan mengeluarkan CO CO2. Apabila mati secara tidak wajar akan tertahanlah darah dalam tubuhnya dan akan teracuni dengan apa? Dengan CO2 ini. Baik. Maka dari itu diperintahkan untuk menyem menyembelih supaya dia terbebas dari apa? Dari pengaruh CO2 ini. Baik. Adapun ikan, Ikan itu bernapas dengan O2 yang terkandung di dalam air. Ikan kebalikannya, ia bernapas dengan apa? O2 yang terkandung dalam air. Tidak ada di sana si o 2 Oleh karena itu apabila ikan ditangkap hidup-hidup lalu dipotong maka akan mengeluarkan darah segar. Ya, itu ikan. Namun apabila darah ikan tersebut dikeringkan maka warnanya berubah menjadi ikan dikeringkan begitu. Darahnya jadi jadi warna apa dagingnya? Putih. Dagingnya akan berubah menjadi warna putih. Ya, dia akan menjadi putih. Ya, akan berubah menjadi putih. Adapun hewan darat, ya, darah hewan darat apabila dikeringkan warnanya berubah menjadi hitam. Hitam dia. Ya, nah demikian. Warna hitam pada darah hewan darat itu disebabkan zat CO2 yang merupakan racun. CO2 racun kan begitu ya kita tahu CO2 racun. Baik. Adapun warna putih yang terdapat pada darah ikan ya karena tidak mengandung CO2 ini dia hanya mengandung O2. Oleh karena itu kalau seekor ikan mati sementara darahnya tidak keluar, niscaya tidak akan membahayakan manusia. Tidak akan membahayakan manu manusia. Maka dari itu bangkai ikan tidak mengapa dikonsumsi. Beda dengan bangkai ayam. Darahnya beracun, ada kandungan CO2 di di dalamnya. Nah, misalnya eh, syariat melarang kita untuk bernapas pada pada gelas. Kenapa? Karena kita ketika kita bernapas pada gelas, ya, ketika kita minum kita bernapas di dalam gelas, maka apa? Apa yang terjadi? Ya, CO2 akan meracuni air tersebut maka ini akan membahayakan kesehatan. Nah, sama seperti halnya di sini, ya apabila hewan-hewan itu tidak sembelih, maka kadar CO2 akan bercampur dengan darah dan ini akan memudaratkan ya apa namanya manusia, akan apa namanya akan merusak dagingnya. Ya, daging hewan tersebut. Nah, demikian Ibnu ya Allah. Itulah dia salah satu hikmah mengapa uh, kita katakan uh, ikan itu bangkainya di dihalalkan. Sementara eh, hewan-hewan eh, lainnya, hewan-hewan darat lainnya itu diharamkan. Nah, karena hikmah ini, Ikhwanifidin, A'azani Allah wa jadi. Ya, benar begitu. Ini ini yang saya ketahui atau yang kita ambil dari beberapa referensi. Apakah ini benar? Mumpung belum bukunya belum dicetak, kalau salah ya atau ada masukan lain, ya boleh jadi. Ya, kita ambil masukannya. Benar, Pak Dokter. Betul seperti itu. Atau ada penjelasan lain dalam bab ini tentang bangkai ini, bangkai ikan dan bangkai ayam atau bangkai hewan darat lain. Hah? Ada kira-kira apa namanya pengetahuan lain ataupun e, ilmu lain lah <laughs> tentang masalah ini, hikmah. Nah, nah demikian ya. Jadi yang saya ketahui seperti itu dan yang kita ambil dari beberapa referensi seperti itu, hikmah ya syariat menghalalkan bangkai ikan dan mengharamkan bangkai hewan darat lainnya seperti ayam, kambing, kelinci dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada beberapa hal yang bisa kita petik dari eh, hadis ini. Yang pertama tentunya pengharaman bangkai kecuali yang dikecualikan oleh syariat yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian juga tahrimud dam al-masfuh. Diharamkannya dam al-masfuh kecuali dua darah, kecuali dua dam yaitu hati dan dan limpa. Hati dan limpa. Maka dari itu konsekuensi hukumnya adalah keempat benda ini Ya keempat benda ini dikatakan suci. Maka kita katakan al-kabidu wa tihab halalani. Hati dan limpa itu halal wa tahirani dan juga suci. Dan juga <clears throat> suci. Artinya kalau antum makan hati hati langsung tanpa dibersihkan boleh. Boleh ya? Boleh. Dia suci. Demikian juga limpa kalau limpa mungkin agak susah mah maksudnya. Jadi kalau hati itu sering dimakan manusia. Hati, ya hati ayam, hati kambing, hati kelinci kalau ada, ya itu dibelah. Ya begitu apa namanya begitu e, disembelih dikeluarkan itu dimakan tanpa di dimasak dan dicuci boleh. Jawabnya boleh. Kenapa? Karena darah hati itu suci dan halal dia. Nah demikian. Baik. Kemudian juga konsekuensi dari hadis itu adalah bangkai belalang dan bangkai ikan itu tohiratun wa Suci dan dan halal. Suci dan halal. Suci dan halal. Maka dari itu Ikhwan apabila seekor ikan atau seekor belalang mati lalu jatuh ke dalam bejana seseorang dari kamu, ya. Idza mata fi ma'in, jika dia mati di dalam air atau jatuh ke dalam air dan mati di dalamnya, ya belalang misalnya jatuh ke dalam air dan dia mati demikian juga ikan karena sakit dia mati mati di dalam air fa innahu la maka dia tidak najis air itu tidak najis. Qalilan kana al-ma'u aw katiran. Baik airnya sedikit maupun banyak. Sedikit dia dua kula atau lebih dari dua kula atau di bawah dua kula sedikit maupun banyak itu tidak menajisinya. Tidak menajisinya. Walau taghayyara ta'muhu wa launuhu wa rihuhu, walaupun berubah seluruhnya, rasanya, baunya, warnanya, ya itu berubah semuanya. Amis. Ya. Kalau ikan mati kan amis kan gitu ya, amis dia. Ya. Ya, misalnya kita ada bak. Kita kasih ikan. Ya. Hmm. Kasih ikan-ikan hias atau ikan apa lah, ikan lele, ikan patin. Ya kita masukkan dalam bak kita, mati ikannya. Tentu airnya apa? Langau apa kata orang? Airnya langau atau apa? Payau uh, ehm, amis kita katakan ya amis. Nah yang jadi pertanyaan apakah ini menjadikan air itu tidak layak untuk dijadikan berudu atau mandi junub? Jawabnya layak karena air ini suci dan dia tidak berubah karena matinya atau adanya bangkai ikan di dalamnya. Karena bangkai ikan itu suci karena dia halal di dimakan. Ambil ikannya, goreng, pakai airnya untuk masak air. <laughs> Ya, artinya bisa dipakai, jangan di dibuang. Ya, untuk wudhu juga, untuk mandi juga. Baik. Fa'innahu lam bina binajasa karena air itu tidak berubah karena najis. Ya bukan karena najis dia berubah, tapi karena perkara lain sama seperti dia berubah misalnya karena kotoran eh, kita katakan eh, apa namanya? Eh, daun-daunan ataupun batang kayu atau apapun yang merubahnya ya, dan itu bukan najis, ya tentunya air itu bisa digunakan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, itu dia hadis yang berikut. Mobil sedan BK 1615 JD geser. Oh, minta digeser. Sedan 1615 GB digeser baik ya nah kita lanjutkan hadis yang berikutnya tentang apabila lalat jatuh pada minuman nah, ini masyur masalahnya ya lalat jatuh pada pada minuman إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليمزحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاعا أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء طيب حديث Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ah, Abu Hurairah ini sudah kita jelaskan tentang biografinya. Jadi tadi sudah kita ulang di ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lalat, ya seekor lalat jatuh pada minuman salah seorang dari kamu, maka hendaklah ia celupkan lalat tersebut, kemudian barulah ia buang. Ya, fasum malian ah, dia buang lalat itu. Jadi dicelupkan lalat itu kemudian dibuang, bukan dicelupkan lalu diminum lalatnya. Salah. <laughs> Nanti muntah-muntah nanti. Ya. Ya, dicelupkan lalatnya itu kemudian di dibuang. Apa tujuannya? Untuk mencari penawar racunnya. Penawar racunnya adalah pada salah satu dari dua sayapnya. Maka dicelupkan lalat itu, kemudian dia dibuang. Bukan dimakan lalatnya, bukan biarin nanti caranya adalah mizhu dicelupkan lalatnya itu ya lalu zihu kemudian di dibuang bukan dimakan kalau di Madura ada sate lalat pernah ke Madura siapa yang pernah ke Madura di sini Hah? nggak ada yang pernah ke Madura dan ada jembatannya jembatan apa namanya Suramadu saya sudah nyebrang ke Madura lewat jembatan Suramadu sudah pernah juga ke Madura dan sudah pernah juga makan sate lalat. lezat, <laughs> lezat alhamdulillah. Sate lalat itu namanya saja sate lalat. Ya, tapi sate kambing, daging kambing dibuat seperti lalat kecil-kecil begitu. Nah, disebut sate lalat, bukan lalat yang disatein gitu. Itu namanya sate lalat. Baik, jadi lalatnya dicelupkan, kemudian baru diambil dan di, dibuang. Ya. Sebab pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Nah demikian hadis ini Al Bukhari dan Abu Daud. Lalu ia menambahkan ada tambahan wa innahu yatzaki bijanahi alladhi fihi Sesungguhnya lalat itu membentengi dirinya dengan sayap yang terdapat padanya penyakit. Ya. Nah demikian. Jadi penawarnya ada pada sayap yang satu lagi. Racun ada pada sayap yang satu. Ini madu dan racun ini. Ada madu, ada racunnya. Artinya apa? Ada obat, ada racunnya. Nah demikian. Dan ini ma'ruf. Ya di beberapa jenis-jenis makanan kita katakan misalnya jengkol ada ada racunnya. Penawarnya apa? kulitnya direbus <laughs> ya betul itu aku juga nggak tahu kulitnya direbus kemudian airnya diminum betul ya, Iya. betul ya betul. siapa yang pernah keracunan jengkol <laughs> Iya, ada beberapa makanan-makanan yang punya kandungan racun ya seperti orang yang apa namanya keracunan durian kan begitu ya atau keracunan apapun ya makanan biasanya biasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penawarnya pada benda itu juga pada benda pada benda itu juga. Nah ini biasanya ikhwanifidin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Dan ini termasuk salah satu yang kita katakan um, uh, tanda uh, kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi itu nggak pernah sekolah, nggak tahu tulis, baca. Beliau adalah Rasul yang ummi. Ya. Dan kalaulah, ya, beliau pernah belajar, Ya tentunya akan dikatakan ini adalah hasil penelitian. Tapi beliau adalah seorang yang umi, tidak pernah belajar dan beliau meng, meng, apa namanya, menyampaikan sesuatu yang ilmiah. Ya, secara medis terbukti ilmiah. Ya bahwa ekonifidin ya, sekarang sudah ada teles apa namanya apa, mikroskop kan begitu ya bisa diteliti bisa dicabut itu uh, apa namanya e, eh, sayap lalat dan diteliti dan pakai mikroskop dan dilihat ternyata benar. Ya beda antara sayap kanan dan sayap kiri, nggak sama. Ya, sayap lalat itu beda dia. Nah demikian. Nah itu setelah ditemukannya mikroskop dan alat-alat canggih sekarang ini. Apalagi pakai mikroskop digital kan begitu ya. Nah bukan pakai yang manu, apa yang lama itu, yang kuno. Maka akan terlihat jelas perbedaan antara struktur sayap ya struktur apa namanya sayap kanan dengan sayap yang yang kiri itu membedakan bahwasanya yang kanan itu mengandung racun ya, eh, mengandung penawar yang kiri mengandung racun nah ini konfidin nah dulu tentunya Nabi tidak pernah pakai mikroskop untuk menyelidiki sayap lalat nggak pernah ya beliau tulis baca dia nggak ngerti kan begitu ya jadi ini murni dari apa dari langit ya dari eh, dari Allah Subhanahu Wa Taala wahyu dari dari langit. Bukan hasil penelitian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita wajib mengimaninya. Karena ini bukan hasil logika Nabi, bukan hasil penelitian Nabi. Dan ini bukan masalah perkara dunia yang Nabi mengatakan antum alamu bi umuri dunia ini bukan masalah dunia ini masalah syar'i ini masalah syariat Nabi saw menjelaskan satu hal yang itu merupakan e, penjelasan secara detail dari sabda Nabi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan menurunkan obat ber bersamanya alimaman alima man jahil ada yang tahu ada yang enggak enggak tahu nah demikian dan Nabi menjelaskan cara untuk menyelamatkan diri dari keracunan lalat ya dari racun yang dibawa oleh lalat yaitu dengan menyelupkannya Nah di sini Ikhwanifidin ya, satu faedah bahwa Islam tidak mengajarkan kita untuk membuang-buang harta. Walaupun itu segelas air. Ya, nah ini sangat berharga. Mungkin di sini wah air banyak, jatuh lalat buang kan begitu ya. ya. Padahal di pusat berapa? Harganya sepuluh ribu satu satu gelas. Kalau minum di JW Marriott satu gelas lima puluh ribu, <laughs> jusnya lima puluh ribu satu gelas. Nah kalau kejatuhan lalat, ya apa dibuang? Buang lima puluh ribu lah. Tidak, jangan dibuang. Dicelupkan lalatnya, dibuang lalatnya, diminum jusnya. Nah, insya Allah tidak mudarat. Insya Allah tidak mudarat. Kenapa? Karena syariat menjamin bahwa sudah ada penawar. Sudah ditawar racun yang ada pada minuman itu. Dengan sayap lalat yang satunya. Nah demikian Ibn Fiddin. Azani Allah wa iya Baik. Jadi ad-dubab, itu lalat. Dalam bahasa Arab lalat itu disebut dubab. Kenapa dikatakan dubab? Dubab itu dalam bahasa Arab betul ya? Oh, ya. Lalat bahasa Arabnya apa? Dubab. Bahasa Arab lalat dubab. kenapa orang Arab menyebutnya dubab? Kenapa disebut lubang? Mereka mengatakan, ya, orang Arab menyebut lalat itu sebagai lubang karena kullama dubba abah, Yaitu setiap kali diusir ia akan kembali. Kullama dubba abba. Ya. Kullama dubba abba. Ya, setiap kali dia diusir dia akan kembali. Maka disebutlah dubab. Ya, kullama dubba abba. <laughs> Maka dikatakan dubab. Jadi ya, itu lalat. Gimana usir lalat? Pergi dia. Ya pergi dia. Dia akan jam kembali. Nah diusir sini dari lagi dia. Itu lalat ikan itu. Kecuali pakai pakai reket. <laughs> Tahu reket? Reket itu elektrik itu. Nah para ulama menjelaskan pernah diajukan kepada masa ini, saya boleh gak ini membunuh <laughs> nyamuk apa pakai reket ini? Reket itu kan api ya listrik. Waduh nggak tahu juga. <laughs> Ada alatnya dia. Seperti itu. Baik. Nah, kita lanjutkan. <laughs> Kemudian da, da artinya penyakit dan penyakit yang dimaksud di sini adalah racun ikonifidin ya, racun. Maka dikatakan oleh orang-orang tiap racun itu sebenarnya adalah penyakit. Tiap racun penyakit. Pada racun yang baik hati, yang membunuh racun. Saya katakan ikhwanifidin yang terbaik adalah membunuh penyakit dengan obat, dengan dak, bukan dengan dak. Tidak boleh atau tidak hikmah, tidak hakim, tidak benar kita membunuh dak dengan dak. Racun dengan racun. Tapi hendaklah racun itu dibunuh dengan dawa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah kami turunkan ya da'an illa anzalan anzalna ma'aha syifaan. Jadi kami turunkan bersamanya syifa. Jadi lawan dari da itu adalah dawa atau syifa. Nah demikian. Baik. Kemudian syifa ai penawar racunnya. Baik. Ikhwanifidina wa jami'an. Jadi hadis ini menunjukkan jika lalat jatuh atau mati dalam benda cair, baik itu minuman, masakan, kan begitu ya. Seperti makan bakso jatuh lalat sama saja. Ya dicelupkan, dibuang lalatnya, dimakan baksonya. Baik. Dalam benda cair ya, maka ia tidak menjadi menajisi air tersebut, ya. Ia tidak menajisi air tersebut. Dan cara untuk membersihkannya dari pengaruh racun adalah dengan mencelupkannya kembali. Nah, menurut riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, ya, lalat mendahulukan sayap yang ada pada penyakitnya. Ya, eh, apa? innahu yattaqi bi janahi allati fihi Ya, ini riwayat siapa? Riwayat Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Dan Abu Daud. Ya, Disebutkan bahwa lalat itu biasanya mendahulukan sayap yang ada penyakitnya daripada sayap yang ada penawarnya. Ya. Jadi lalat itu mendahulukan apa? Sayap yang ada penyakitnya daripada sayap yang ada penawarnya. Jika dia hinggap pada sesuatu, ya maka yang dia jadikan sebagai tameng, istiqo adalah sayap racunnya. Kalau dia hinggap kepada sesuatu maka yang pertama kali hinggap kepada sesuatu itu adalah sayap racunnya, bukan sayap penawarnya. Nah, seluk beluk ini telah dikenal luas. Itu bisa diamati. Coba antum amati, ya, amati lalat, bagaimana dia mendarat, ya, bagaimana sifat lalat jika mendarat. Ya, lalat itu jika ingin mendarat, yaitu mendarat turun, dari atas ke bawah hingga pada sesuatu maksudnya maka ia akan mendarat secara horizontal begitu pula pesawat terbang tidak ada pesawat terbang yang turun vertikal pasti turun secara horizontal kecuali helikopter ya kecuali helikopter atau yang pakai apa namanya pakai fasilitas VTOL ya dan sejenisnya pesawat terbang yang memiliki fasilitas tersebut. Adapun pesawat terbang biasa Ya pasti turun secara apa? Horizontal. Jika ia ingin mendarat atau landing, maka kedua sayapnya akan condong. Kan begitu? Pernah naik pesawat? Ya. Pesawat turun, bagaimana turunnya? Antum lihat sayapnya. Sayapnya akan turun ke bawah. Pernah naik pesawat, bagian-bagian sayap. Bagaimana posisi sayap ketika akan mendarat pesawat itu, dia akan diturunkan ke bawah kan begitu ya, untuk mendarat kan begitu. Nah seperti itu juga sebenarnya hewan, karena konsep pesawat itu ya juga diambil dari hewan sebenarnya, ya perilaku hewan. Jadi akan sayap uh, eh, malah kedua saya akan condong. Demikianlah aturan alam yang berlaku. Ya seekor burung bila ingin turun akan turun secara horizontal ya dengan kedua sayapnya dan apabila ingin berhenti di udara maka sayap kedua sayapnya akan condong ke salah satu sisi sebagaimana yang sering kita saksikan nah perintah untuk mencelupkan ya dan menenggelamkan lalat ini berfungsi untuk melenyapkan penyakit dan racun dengan sayap yang ada pada uh, yang apa namanya yang ada penawarnya ya, itu jadi lalat itu ketika dia akan landing dia akan mendahulukan apa sayap yang terdapat racunnya jadi dia kalaupun mengorbankan maka yang dikorbankan adalah sayap yang ada racunnya. Nah, hingga dia kepada sesuatu maka yang dia dahulukan untuk dia sentuh adalah sayap yang ada racunnya. Nah, sementara sayap yang satu lagi tidak disentuhkannya. Maka dari itu ketika dia jatuh ke dalamnya, nah kemungkinan yang tercelup itu adalah sayap yang ada racun. Maka untuk amannya, nah, dicelupkanlah lalat itu ya supaya pasti bahwasanya apa sayap yang eh, apa namanya sayap yang ada penawarnya telah benar-benar apa menetralisir racun yang yang dibawa oleh sayap satunya lagi. Nah demikian Ibn rahimani wa rahimah. Itulah hikmahnya ya. Kenapa syariat memerintahkan kita untuk mencelupkan lalat yang jatuh pada minuman kita. Nah, dan ini hal ini tidak bisa dilogikakan. Ada sebagian orang yang mencibir dan bahkan mendoifkan hadis ini bahkan yang menjelek-jelekkan ahlu sunnah dengan mengatakan mau percaya dengan hadis seperti ini ya kita katakan perkataan mereka itu adalah perkataan yang jahil mereka tidak pernah meneliti lalat dan mereka tidak pernah melihat bagaimana perilaku lalat nah sekarang terbukti dengan ilmu pengetahuan sendiri bahwa apa yang mereka cibir itu apa yang mereka katakan mustahil dan bodoh itu ternyata apa ilmiah lihatlah pakai mikroskop lalat lalat itu sayapnya berbeda antara satu dengan lain yang lainnya. Boleh dibedah dan boleh diuji kadar kimia yang terkandung di dalam kedua sayap lalat ini ternyata ber berbeda. Itu menunjukkan bahwa fungsi antara satu sayap yang satu dengan sayap yang lain juga ber berbeda. Nah, juga perilaku lalat ketika dia akan men, apa namanya akan hinggap pada satu makan atau minuman, dia juga dapat dilihat. Ya bahwasanya dia mendahulukan sayap yang ada racun badannya Ya, sementara dia menyelamatkan apa? Sayap yang tidak ada racunnya itu ada penawarnya. Maka dikatakan dalam riwayat tadi, wa innahu yattaqi bi janahi fihi Dia dia apa melindungi diri dengan apa? Dengan sayap yang ada padanya penyakit. Artinya yang yang pertama kali dikorbankannya adalah sayap yang ada penyakitnya. Yang diselamatkannya sayap yang tidak ada penyakitnya, itu sayap yang ada penawarnya. Nah, demikian Ibnu Oleh karena itulah ya syariat memerintahkan kita untuk eh, apa namanya eh, menyelupkannya ya kemudian membuangnya nah kemudian minum airnya ya, jangan dibuang dan ini juga mengandung satu uh, satu faedah yaitu kita tidak boleh membuang-buang harta ya apalagi air ini nah, itu sangat apa namanya sangat bermanfaat bagi manusia ya dan tidak boleh kita buang-buang air ya, di dalam wudhu juga demikian tidak boleh kita apa royal memakai air walaupun kita berduduk di tepi sungai atau di tepi laut kan begitu ya. Kita harus berhemat demikian. Konfidin Allah demikian dan hadis ini juga menunjukkan bahwa lalat itu hukumnya suci. Apa? Lalat itu suci. Baik ketika dia hidup maupun sudah dia mati. Kalaulah bangkai lalat itu najis, Nabi tidak akan menyuruh kita untuk menyelupkannya. Apalagi menyuruh kita untuk minum airnya. Nah ini menunjukkan bahwa lalat itu ya suci dia. Nah, penting. Dan juga menunjukkan bahwa tidak tidak setiap racun itu apa? Najis. Ya, memang dia haram. Najis itu haram dimakan. Racun itu haram di dimakan. Tapi tidak semua racun itu najis. Ya. Tidak semua racun najis. Ada racun yang tidak najis dia, tapi haram dimakan. Toli. Tau toli? Racun tikus. Atau racun apa? Racun hama. Itu racun ya. Haram dimakan, baygon. Gak boleh dimakan baygon, kan? minum baygon. jadi mau bunuh diri, kan begitu. Nah, tapi apakah dia najis? Tidak. Dia adalah benda yang suci. Hanya saja dia tidak boleh dimakan karena racunnya. Nah, memodorkan, Nah, demikian juga lalat lalat itu hukumnya suci ya baik dia ketika dia hidup maupun sudah jadi bangkai baik nah kemudian perintah Nabi faliyak misbu ini ada apa apa kandungannya apakah wajib atau mustahab nah para ulama di sini berbeda pendapat ada yang mengatakan ini istihbab apa istihbab yaitu anjuran hendaklah dicelupkan. Ada yang mengatakan wajib. Mana yang lebih wajib? Mana yang lebih wajib? Saya tanya dulu antum, mana yang lebih wajib? Ia mengatakan mustahab atau yang mengatakan wajib? Hah? ya yang mengatakan wajib mengatakan beralasan. Mereka mengatakan kalau menyelupkannya itu mustahab, artinya membuangnya juga mustahab. Gak mungkin menyelupkannya mustahab, membuangnya wajib. Maka mereka mengatakan oh, berarti dua-duanya wajib, menyelupkannya wajib, membuangnya juga wajib. Ada yang mengatakan ini mustahab. Artinya kalaupun dia tidak minum air itu, itu bukan kewajibannya untuk minum air itu. Maka mereka mengatakan perintah Nabi di sini baliat mishu sumalianzihu adalah hukum mustahab. Ala kulli hal mereka berbeda pendapat. Baik, Nabi Ya. Baik, ya, demikianlah. Uh, <clears throat> uh, kemudian para ulama juga mengkiaskan Para ulama mengkiaskan sucinya lalat ini ya dengan sucinya seluruh serangga-serangga ya kullu ma laisa lahu nafsun sa'ilatun minal hasyarat setiap serangga-serangga yang tidak punya darah ya yang mengalir di dalamnya ya seperti apa lalat kemudian apa lagi curung kemudian apa lagi ya sejenisnya lah hasyarat ya hasyarat itu artinya serangga ya kemudian eh, apa namanya laron ya di Jawa laron di dimakan ya. ada yang tanya Ustaz gimana laron halal atau haram halal ya halal dia halal bukan satu yang haram nggak ada larangan atau tidak ada dalil yang mengharamkannya apalagi lezat kata yang sudah makan dan begitu ya laron laron itu laron apa namanya Hah? rayap juga, ya sejenisnya, serangga-serangga, termasuk lebah. Lebah termasuk serangga. Paham? Lebah termasuk serangga. Sama seperti lalat, lebah juga mengandung racun. Ada racun ya. Dia ada racun lebah lebah Termasuk juga jangkrik. Ya serangga. Nah, oleh karena itu ada yang makan lebah. Lebah itu dimakan dia. Katanya proteinnya juga tinggi lebah itu. Lebah itu ditangkap dimakan dia. Nah, itu itu halal, itu suci juga dan halal dia. Nah, demikian juga yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Ya kecuali lalat, lalat ada yang mengatakan tidak halal karena karena kubusnya Itu karena keburukannya, karena dia hingga pada kotoran. Dia hanya hingga pada kok kotoran. Karena sebab itulah dia diharamkan. Sama seperti apa? Seperti jalalah yaitu hewan yang hanya makan kotoran. Nah demikian. Adapun serangga-serangga lainnya seperti laron, ya, kemudian eh, rayap, kemudian nah, itu nggak ada nggak ada dalil yang mengharamkannya. Akhirnya adalah dia suci dan dia boleh dimakan. Ya, boleh dimakan artinya jangan eh, jangan artikan harus dimakan kan gitu ya. Boleh dimakan. Nah. Jangan tanyakan juga, Ustaz aku pernah makan, saya belum pernah makan. Kata orang enak katanya, laron itu. Apa rayap atau sejenis apa? Kunang-kunang juga ya. Apa? Semut, semut nggak boleh dibunuh. Semut tidak boleh dibunuh. Nah, demikianlah Ikhwan Fitin ya eh, pengajian kita pada hari ini. Ya, nanti akan ditampilkan dengan hukum potongan tubuh hewan yang masih hidup hukum potongan tubuh hewan yang masih hidup. Misalnya apa? Kambing, atau mau makan kambing tapi nggak mau berkorban kambing, bagaimana? Dipotong kakinya satu, dibiarkan tiga. <laughs> atau makan sop buntut dan buntut sapi, satu buntutnya jadi potong, sapinya dibiarkan. Apa hukumnya? Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Bagaimana dengan lalat yang hinggap pada makanan yang padat? Ini bagus pertanyaannya seperti kue atau yang lainnya. <clears throat> Ya Konifidin, ini tidak ada perintah untuk menyelupkannya. Waliyat misbu artinya menyelupkan yang bisa dicelupkan. Kalau makanan itu padat, gimana menyelupkannya? Ya dibuang lalatnya, kalau dia jatuh itu dibuang lalatnya, kan begitu ya selesai. Bagaimana hukumnya bangkai ikan yang bernapas dengan paru-paru? Seperti ikan paus atau ikan hiu. Ikan hiu dengan paru-paru juga? Tidak. Ikan paus. Ikan paus. Segala ikan, saya katakan ini segala ikan. Ya. Mau ikan teri, mau ikan tenggiri, mau ikan paus, ya, mau ikan apapun, ya, halal dimakan bangkainya. Pernah terjadi pada zaman Nabi ada ikan paus yang terdampar di terdampar di pantai. Kemudian para sahabat memakannya dan mengambil potongannya dibawa ke Madinah dan Nabi memakannya. Itu ikan paus yang terdampar di di pantai. Artinya apa? Alamnya mau bernapas dengan paru-paru. Ilatnya bukan karena dia bernapas dengan ini dan itu, bukan. Karena namanya ikan. Hatta ikan duyung kan begitu ya. ada ikan duyung, ada. Hah? Itu kan khayalan orang barat. tahu ini. Nanti ditanyakanlah. Dia bertarik. Dia bertariknya bertarik. Enggak semua bertarik dia di diharamkan. Muftarif Dia harus bu buat menerkam dan memangsa korbannya atau apa namanya mangsanya. Itu dia. Ya kalau ragu tinggalkan dulu. Ya. Dak ma yariba ila ma la yariba. Tinggalkan yang meragukan dan cari yang tidak meragukan. mengambil jenazah melangkahinya. Apa hukumnya? Ya kalau nggak ada jalan lain lagi, ini termasuk darurat ya. Kalau tidak ada jalan lain lagi, ya karena bisa-bisa mudarat jatuh mayatnya. Majelis ulama atau dai kota Madia Medan menunggu untuk mendaftarkan diri kalau kita seorang dai. Apakah ini boleh dituruti secara sunnah? dengan alasan alasannya supaya jangan ada penceramah pokcol bambu apa maksudnya dan karbitan apa ini benar nah ini tidak perlu diterusi ya yang hal-hal semacam ini itu bukan standar juga ya memakai boleh, menjualnya tidak boleh. Ya, menjualnya tidak boleh, pemanfaatannya boleh, intifa boleh. Tapi penjualannya, jual belinya tidak dibolehkan. Apa hukum memakai cincin perak pada pria? Boleh. Boleh melakukan zikir pagi dan petang di rumah karena kalau dilanjutkan setelah subuh dan asar masjid sudah e, tidak bisa. Sebab juru kunci masjid baru-baru buru-buru menutup masjid. Ya silakan di jalan, di rumah, di masjid tidak ada halangan. semut nggak boleh dibunuh karena ada hadisnya. <laughs> hadisnya riwayat Muslim. Ya, yang dilarang dibunuh apa namanya e, kata kodok kemudian semut semut nah itu yang ada nafsnya ya dilarang untuk di, dibunuh Bolehkah menginfakkan vakum cleaner untuk membersihkan karpet masjid yang bergambar? Ya boleh aja tentunya. Bagus. Nah. Menginfakkan sapu, vakum cleaner kan begitu ya. Agar masjid dibersihkan dengan alat yang bagus, termasuk amal jariah juga. jenazah di atas kuburan. Sholat jenazah itu di perkuburan. Artinya tempat yang disediakan khusus untuk sholat jenazah di perkuburan. Dulunya seperti itu, bukan di masjid, tapi di perkuburan. Ya, disediakan tempat khusus, di situ disolatkan jenazah itu sebelum di dikuburkan. Dan kalau sudah dikuburkan kita boleh sholat di kubur itu kan begitu ya? Nah demikian. Sholat jenazah boleh dilakukan di kuburan apabila kita terluput menyolatkannya. Terluput artinya tertinggal. Kita tidak sempat menyolatkannya, kita datang ke makamnya lalu kita sholat menyolatinya dengan menghadap kiblat kan begitu. Walaupun sudah lewat hari Walaupun alat yang jatuh ke minuman dicelupkan cukupkah hanya sebentar saja lalu kita bisa minum minuman tersebut jika kita telah melihat lalat eh, berapa lama ini nggak disebutkan juga di dalam hati, ya ya kalau misalnya kita letakkan eh, minuman kita di meja lalu kita tinggalkan selama satu jam tiba-tiba balik kita kita lihat ada lalat di situ ya taruhlah satu jam Ya. Apakah artinya minuman ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi harus dibuang? Atau kita masih bisa mengamalkan hadis Nabi tadi, kita celupkan luar ini, kemudian kita buang dan kita minum airnya. Gak ada batasan waktu, walaupun sehari semalam dia terendam di situ. Ya, nah demikian. Apabila kita melihat lalat hinggap di tempat yang kotor, lalu setelah itu dia masuk ke dalam minuman, kemudian kita merasa jijik, jorok, bolehkah makanan dan minum itu kita buang? Apakah hal itu termasuk tindakan yang mubazir? Ya, soalnya ini bisa jadi mubazir ini. Karena Nabi Nabi mengatakan dan kita percaya saja. Ya, kita mempercayai bahwasanya ketika dicelupkan lalat itu sudah steril dari racun. Itu saja yang kita yakini, selesai. Bismillah. Tutup mata, tutup hidung. Minum, bismillah. Jadi obat bisa orang gitu ya. Ya, kadang-kadang juga perasaan susah untuk tinggal kan gitu ya. Jijik kali kan gitu ya. Lalu hijau lalu kan gitu ya. Apa yang mau dibuat? Ya? dia lakukan sunnah Nabi, insya Allah tidak memudorotkan. Karena syariat tidak akan menyuruh kita kepada satu perkara yang memudorotkan. Karena Allah telah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala tul wala wala taqtulu anfusakum. Ya, nah demikian. Jadi syariat sendiri telah melarang kita untuk membahayakan diri kita sendiri. Tidak mungkin syariat menyuruh kita kepada satu yang ber, berbahaya. Sahkah kita sholat di masjid yang dibangun di tanah perkebunan yang digarap masyarakat? Ya, ini uh, eh, Sonifidin. Ya, ya, selama tidak diklaim oleh pemiliknya, silakan sholat di situ. Ya tidak mengapa. Ya, kalau misalnya kita ada tanah kosong melompong tidak digarap, kemudian dimanfaatkan untuk musola misalnya, ya, jadi ya, kita tahu dan pemiliknya juga tahu kan gitu ya, maka silakan sholat di situ. Tidak mengapa ya nah apabila pemiliknya ingin membongkarnya kan begitu ingin memanfaatkan tanah itu dan harus membongkarnya ya bongkar nah demikian tidak mengapa tidak tidak ada halangan halalkah ulat sagu gendot dimakan apa maksudnya gendot gendot gendot gendot Oh. Ulat sagu. Ini tumbuh-tumbuhan. Ulat. Ya enggak ada dalil yang mengharamkannya. Ya enggak ada dalil yang mengharamkannya. Apakah hati dan limpa yang halal bersifat umum pada semua binatang karena hadis itu Umar tidak memerinci binatangnya? Tidak. Ya hati dan limpa binatang yang halal dimakan. Bukan hati dan limpa anjing kan begitu ya atau babi, tidak. Itu sudah maklum lah. Ya, walaupun tidak dikhususkan tapi ya maklum yang bidarurah kan begitu ya. Hati dan limpa babi itu juga haram. sempat kita daurah ya